Namun sebelum melanjutkan pembahasan kita, dari isi kitab ini di sini ada satu hal penting yang perlu kita bahas atau kita jelaskan yaitu berkaitan dengan tuduhan pemalsuan kitab Syarhus Sunnah yang dinyatakan bahwa kitab ini telah dipalsukan dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Barbahari di antaranya adalah yang ditulis oleh penulis buku berjudul Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru. Di antaranya penulis buku ini memberikan tuduhan-tuduhan kepada pihak yang dia sebut sebagai Salafi Wahabi. Ya. Di antaranya dia membuat sub pembahasan penyebaran kitab palsu katanya. Kata dia ke keempat kata penulis buku ini keempat langkah berikutnya yang dilakukan oleh Salafi Wahabi dalam rangka membangun opini bahwa mereka satu-satunya representasi kaum salaf dan ahli hadis adalah menyebarkan kitab-kitab yang ditulis oleh para pendahulu Salafi Wahabi yang, berpaham, yang berpaham tajsim dan tasbih dan menisbatkannya kepada kaum salaf dan ahli hadis ahlu sunnah wal jamaah. Masya Allah. Di sini dia telah menuduh ya <clears throat> eh, paham tajsim dan tasbih ya yang dinisbahkan kepada salafi wahabi atau pendahulu salafi wahabi nah, padahal apakah benar demikian Nah, ini juga butuh pembahasan. Nah, di antara poin dalam ini sub pembahasan penyebaran kitab palsu ini adalah dia menyebutkan kitab Syarh Sunnah tiga kata dia Akidah Al-Barbahari. Pada tahun 1408 Hijriah, 1408 Hijriah, Salafi Wahabi menerbitkan kitab Syarh Sunnah yang ditahkik oleh Al-Qahtani, guru besar akidah Salafi Wahabi. Terus dia menyematkan kata-kata Salafi Wahabi. Guru besar akidah Salafi Wahabi di Universitas Ummul Qura, Mekkah Al-Mukarramah. Beberapa tahun kemudian, kitab tersebut diterbitkan lagi dan ditahkik oleh Ar-Raddadi. Ya. Dan edisi terbaru ditahkik oleh Al-Jumaizi. Ketiga edisi terbitan tersebut, walaupun pentahkik dan penerbitnya berbeda, tetapi bersumber dari satu manuskrip yang sama. Sejak terbitnya kitab tersebut, para ulama mempersoalkan kredibilitas, kredibilitas dan kejujuran ketiga ulama Salafi Wahabi yang mentahkik kitab Syarhus Sunnah yang dinisbatkan kepada Al-Barbahari. Pasalnya, dalam manuskrip yang menjadi satu-satunya ya, yang menjadi satu-satunya sumber terbitnya kitab Syarhus Sunnah tersebut pada bagian awal disebutkan bahwa kitab Syarhus Sunnah tersebut adalah karya Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al-Bahili yang populer dengan julukan Hulam Khalil wafat tahun 275 Hijriah. Kemudian dia tunjukkan scan kitabnya Lalu dia melanjutkan, penulis kitab ini melanjutkan, seorang pemalsu hadis dan pendusta. Lihat nomor dua, scan di bawah, kata dia. Hal ini juga diakui oleh ketika ulama salafi wahabi tersebut ketika melakukan autentif, autentisifikasi kitab tersebut kepada Al-Barbahari. Dengan demikian ketiga ulama salafi wahabi tersebut sengaja, nah perhatikan ini dia menuduhnya dengan kata-kata sengaja menerbitkan kitab karya hulam Khalil seorang pemalsu dan pendusta lalu menisbatkannya kepada al Barbari seorang ulama Hanabila ekstrim yang berpaham tajsim Masya Allah dia juga menuduh al barbari sebagai seorang ulama Hanabila yang berpaham tajsim Nah, padahal tidak demikian kenyataannya. Lalu penulis kitab penulis buku ini melanjutkan, hal ini membuktikan bahwa penolakan Salafi Wahabi terhadap hadis doif hanya omong kosong belaka. Terbukti mereka juga gemar, masya Allah. Dituliskan mereka juga gemar menyebarkan riwayat dan kitab palsu. Ya, ini sering menyematkan kata-kata Salafi Wahabi dan menyatakan bahwa ulama <clears throat> Ah, atau bahwa ulama Salafi Wahabi tersebut sengaja menerbitkan kitab karya Ulam Khalil, seorang pemalsu dan pendusta lalu menisbahkannya kepada Al-Barbahari. Barakallahu fikum. Ini tuduhan sehingga Pak menuduh bahwasanya kitab ini telah dipalsukan. Taib. Kita langsung merujuk lang merujuk kepada kitab Syarhus Sunnah tahqiq Khalid bin Qasim Ar-Raddadi salah seorang masyai sunnah doktor beliau di Madinah ya, yang telah wafat pada dua tahun yang lalu kurang lebih atau satu tahun atau dua tahun yang lalu rahimahullah taala beliau seorang masyai sunnah yang banyak mentahkik kitab-kitab ya Pengetahuan beliau terhadap kitab dan manuskrip-manuskrip kitab juga cukup luas. Nah, <clears throat> tapi kita lihat tahqiq beliau ya yang diterbitkan oleh Darussalaf tertulis di situ tabah mazida, wa musahhaha wa Munakkaha catatan baru yang telah di edit dan telah di sunting ya telah diseleksi atau direvisi. Nah, perhatikan keterangan beliau di halaman 41 Tausik Nisbatul Kitab ilal Muallif. Ya. Uh, validasi penisbahan kitab kepada muallif yaitu Al-Barbahari. Yang mungkin bahasa tausik ini diterjemahkan atau dibahasakan oleh penulis kitab tadi autentisifikasi. Nah, ya, berarti kan beliau membahas masalah ini tentang siapa itu uh, yang disebutkan tadi sebagai Ahmad bin Muhammad bin Ghalib al-Bahili. Ya. Maka kata Syekh Dr. Khalid radadi beliau katakan laqad waqa'a fi bidayati nuskhah al makhthutah tahrifun wa tabdil yatamassal fi nisbatil kitab ila ghairi sahibihi wa musannifihi telah terjadi pada awal naskah yang makhthutah ini beliau pun menuju langsung ke makhthutah Ya pada awal naskah yang maktutoh maktutoh itu masih tulisan tangan. Itu terjadi tahrif, penyimpangan dan perubahan. Tahrifun batabdil ya tamasal finis batil kitab ila ghairi sahibihi wa musannifih yang tampak pada penisbahan kitab kepada selain penulis atau nah, penyusunnya. Yani di awal manuskah ini, ini, manuskrip ini, ya, maktuta itu manuskrip adanya tahrif dan tabdil yang itu antara lain muncul dalam bentuk apa? Kitab ini akhirnya dinisbahkan kepada orang yang bukan penulisnya. Wahada ma yastad'i tahriruhu wa bayanuhu. Ini yang harus dijelaskan dan didudukkan. Fa'alatur ratil kitab najidu ma, ma nassuhu di awal atau awal kitab itu kita dapati teks berikut. Kitab Syarhus Sunnah. Kitab Syarhis Sunnah. عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن غالب الباهلي غلام خليل رحمه الله رواية رواية أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن دجرة القاضي رواية أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي الفقيه إجازة an Abil Hasan Muhammad bin Al-Abbas bin Ahmad bin Al-Furat an Ibni Kamil. Demikian. Jadi kitab Harus Sunnah ini dari siapa? Terus dari di situ dari Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al-Bahili. Hulamul Khalil. Ya. Riwayat dari siapa? Riwayat Abi Bakar dan seterusnya. najidu al lawha al ula lil للمخطوط ma nassu Kemudian kan kita dapati di lembar pertama manuskrip teks sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Syekh Al-Imam Al-Thiqah Abil Hasan Abdul Haq bin Abdul Khalik. Qila lahu akhbarakum au ukhbirukum Abi Talib Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdul Qadir dan seterusnya. Ya. Yeah disebutkan begitu rangkaian uh, eh, sanat atau ya silsilah sanat kepada muallif sampai kepada Abdullah bin Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ghalib al-Bahili ini tadi uh, sampai kepada Abu Abdullah Afwan Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ghalib al-Bahili ya di situ dikatakan oleh tadi Abu Bakar Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Sajarah al qadi kiraatan alaihi dengan dibacakan padanya qala dafa ilayya Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al-Bahili hadal kitab bahwa Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al-Bahili memberikan kepadaku kitab ini. Wa qala li dan beliau mengatakan kepadaku irwi anni hadzal kitab min awwalihi ila akhirih. Silahkan meriwayatkan dariku kitab ini dari awal hingga akhirnya. Fadzakara nasal kitab. Lalu disebutkan nas isi kitabnya. Lalu kata Syekh Radadi beliau mengatakan idzan fal kitab jaa mansuban ila gulam Khalil. Sehingga kitab ini datang dinis dalam keadaan dinisbahkan kepada Ghulam Khalil ini. Walaisa li Abi Muhammad Al-Barbahari. Bukan dinisbahkan kepada Abu Muhammad Al-Barbahari. Wa ala hadza iddatu tanbihat. Nah, ini perlu ada tanbih, sekian tanbih untuk diperingatan ya supaya kita perhatian. Yang pertama kata beliau tanbih yang pertama anna ulama Khalil hadza kadzab wadda' ya, bahwa Ghulam Khalil ini uh, seorang pendusta, pemalsu. Wa ilaika nubzah min aqwali ah, a'immatil hadis fihi. Berikut se apa intisari eh, pernyataan para ulama ahli hadis, para imam ahli hadis tentang orang ini Ghulam Khalil. Yang tadi namanya siapa? Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al-Bahili. Qala Abu Dawud akhsya ayyakuna dajjala Baghdad. Aku khawatir orang ini menjadi dajjal di Baghdad. Nah. Wa qala Darqutni matruk. Darqutni mengatakan tentang Ghulam Khalil ini adalah seorang yang matruk. Wa qala ibn Adi sami'tu Aba Abdillah anna Hawandi yaqul qultu li Ghulam Khalil ma hadhihi rakaik allati tuhadithu biha qala wada'naha li linuraqqiq biha qulubal amah. Nah, Ibnu Adi mengatakan, aku mendengar Abu Abdullah An-Nahawandi dari negeri yang bernama Nahawan mengatakan, aku bertanya kepada Ghulam Khalil, yakni Abu Abdullah An-Nahawandi ini bertanya kepada Ghulam Khalil, apa eh, hadis-hadis uh, raqaiq ya yang kamu menyampaikannya kepada Ya, kamu yang menyampaikan yang kamu sampaikan ini. Lalu kata Ulam Khalil, wada'naha sengaja kami kepalsukan ini. Hadis-hadis ini. Lidraqiqa biha qulubal am untuk melembutkan hati umat. Ya. Artinya di sini dia pengakuan dari dia, semacam pengakuan dari dia bahwa dia memang memalsukan hadis. Barakallahu fikum. Wa kanat wafatuhu fi Rajab sana khamsi khamsin wa tis'in eh, afwan sanata khamsin wa sab'in wa mi'atain Hijriyah. Wafatnya ulam Khalil ini pada tahun 275 Hijriah. Ya. Demikian. Bainama najidu sehingga Syekh Khalid Ar-Radadi di sini secara secara objektif menyebutkan siapa hajati diri Hulam Khalil. Dia pemalsu, pendusta dan pemalsu. Ya. Dan beliau sebutkan secara ilmiah penilaian para ulama, para imam ahli hadis yang memang uh, kompeten di bidang ini. Pakar dalam bidang ini. Lalu kata Syekh Khalid Ar-Radadi, "Bainama najidu fi thanaya hadzal kitab indal masala raqam Itna asyar wa mi'ah suhu Sementara kita dapati ya di tengah pembahas kitab ini pada alinea bernomor 112 teks sebagai berikut wa jami' ma wasaftu laka fi hadzal kitab fa huwa anillahi ta'ala wa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi wa anit tabi'in wa anil qarni thalith ila al qarni rabi' Dan semua yang aku tulis yang aku sebutkan padamu di dalam kitab ini, maka itu semuanya berasal dari Allah Ta'ala dan dari Rasulnya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabatnya, dari para tabiin dan dari abad ketiga hingga abad keempat. Nah, demikian tertulis teksnya dari abad dan dari abad ketiga generasi abad ketiga hingga abad keempat. Lalu kata Syekh Radadi, Wa fi hadha dalil ala anna al-kitab laisa min tasnifihi. Ya. Di sini menunjukkan sebagai bukti, sebagai petunjuk bahwa kitab ini bukan termasuk susunan atau karya dia. Ya. Wa dzalika li'anna wafatu li'anna wafatahu kanat fi rub fi rub'il akhir min al-qarni tsalits. Kenapa? simpulkan demikian karena wafatnya Hulam Khalil ini adalah pada perempat terakhir abad ketiga yaitu tadi tahun berapa 275 Hijriah yang berarti itu adalah perempat terakhir abad ketiga walam yudrik al rabi al battah dan dia sama sekali tidak mendapati abad keempat berarti karena 275 sudah wafat Abad keempat itu masuk kapan? Pada masuk tahun 300 Hijriah. Ini abad keempat. Nah, sementara di teks tadi tertulis apa? Ini adalah dari uh, dari Allah, dari Rasulnya, dari sahabat, dari tabiin dan dari generasi abad ketiga hingga abad keempat. Sementara dia nggak nggak hidup sama sekali di abad keempat. Yang menunjukkan berarti ini bukan tulisannya Gulam Khalil itu. Bainama najidu annal barbahari kanat wafatuhu sanata tis'in wa ishrin wa salis mi'ah. Sementara kita dapati bahwa Al-Imam Al-Barbahari itu wafatnya pada tahun 329 Hijriah wa alaihi faqad adraka al-qarn rabi' rabi walihada tahaddatha anhu sehingga beliau sudah mendapati abad keempat. Ya. 329 sudah masuk abad keempat. Karenanya beliau berbicara menyampaikan tentang kitab ini. Ini tanbih yang pertama. Kedua, anna Ibn Kamil rawil kitab rubama yakunu qad haddatha an gulam Khalil lakin ala sigari wa hadathati wa hadathatin fissin. Bahwa Ibnu Kamil perawi kitab yang meriatkan kitab ini ya jadi memang mendapatkannya dari Hulam Khalil La, namun dalam usia yang masih sangat kecil. Id annahu wulida sana sittin wa mi'atain. Karena dia dilahirkan pada tahun 260 Hijriah, ai qubail wafati ulam Khalil bi 15 sana. Berarti sebelum wafatnya Ghulam Khalil 15 tahun sebelumnya. Lakinnahu birriwayah an Abi Muhammad al-Barbahari ula aula wa ahra. Nah, namun periwayatan dia dari Abu Muhammad Al-Barbahari, periwayatan Ibnu Kamil dari Abu Muhammad Al-Barbahari, aula wa ahra lebih meyakinkan itu. Wadzalika li mu'asaratihi lahu zamanan tawila. Karena dia telah berarti sezaman semasa dengan Al-Barbahari dalam waktu yang lama haitsu kanat wafatu Ibnu Kamil sanata hamsin wa salasmi'ah karena dia wafat pada tahun 350 Ibnu Kamil wa taqaddam anna wafat al-Barbahari kanat fi sana tis'a wa ishrin wa itu wafat pada tahun 329 Hijriah Fala'alla للمحنة المشهورة التي allati ta'arrada laha al-Barbahari Naam wa ashabuhu ala yadi sultan dauran fi qiyam ba'din nuskha ba'din المصنف. bitabdil ismil Lalu beliau sebutkan bahwa bisa jadi mihnah ujian terkenal yang menimpa Al-Imam Al-Barbahari dan murid-muridnya ya oleh yang dari arah sultan waktu itu beliau mengalami mihnah ya dikejar-kejar oleh sultan karena fitnah ya dicoreng nama baiknya oleh para ahli batil bisa jadi kejadian ini kata beliau memiliki uh, pengaruh yang besar yang kepada para nusah penulis manuskrip itu untuk mengganti nama musonif ya khasyatan minal batas wa tankil idha uthira fi hawzatihi ma yadullu ala silatihi bil barbahari karena dia sendiri si para penyalin manuskrip ini atau penulis manuskrip ya itu khawatir karena pada zaman dulu ya kawan nggak ada belum masih belum ada cetakan kan percetakan kitab tapi itu akhirnya apa di situ muncul para nusah orang-orang yang siap menuliskan ya sehingga menjadi manuskrip tadi itu. Nah, sehingga dari penulis asli kitab nah, itu dituliskan oleh para nusakh ini. Nah, para nusakh ini salah satunya karena melihat bahwa Al-Barbahari dikejar-kejar oleh sultan, maka dia takut di terkena imbasnya, ya. Takut dihukum juga kalau dia e, terbukti ada hubungan dengan Al-Barbahari. Kalau dia tulis Al-Barbahari begitu, maka ada hubungan maka digantilah namanya. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Wa Ibnu Kamil hadza kana min awiyatil ilm sahib tatanif. Sementara Ibnu Kamil ini adalah seorang yang min awiyatil ilm, orang yang berilmu luas, juga sahibut tasanif, memiliki banyak karya tulis. Ya. Sehingga difahami ya, sehingga uh, Ibnu Kamil dari sejarah kehidupannya atau tarikh hidupnya itu dengan Hada Gulam Khalil itu 15 tahun lahir sebelum wafatnya Ibnu Khalil. Ya, sehingga kalau benar dia meriwayatkan dari meriwayatkan kitab ini dari Gulam Khalil, maka itu dalam usia, usia yang sangat muda. Nah, kata beliau, periwayatan Ibnu Kamil dari Al-Barbahari lebih aula karena beliau sejaman semasa dengan Al-Barbahari dalam waktu yang lebih lama. Nah, lalu beliau sebutkan adanya kemungkinan ini tadi para nusakh yang menulis uh, kitab Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari ini dalam manus menjadi manuskrip itu khawatir ya kena imbas dari peristiwa yang menimpa Al-Barbahari sehingga digantilah nama beliau. Tanbih yang ketiga, anna gulama Khalil qad urifa bil kadhib fi Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yustab'at min mislihi Bi sariqati kutubin nas. Bahwa gulam Khalil ini memang sudah dikenal dusta dalam hadis-hadis Nabi. Sehingga bukanlah nggak ya, jauh, tidaklah jauh kemungkinannya kalau dia memang mencuri kitab. Ya. Mencuri kitab karya orang lain wa min thamma yansibuha binafsih yang kemudian dinisbahkan kepada dirinya ala annahu qala li kamil hina madafa alahu hadzal kitab irwi anni hadzal kitab min awali ila akhirih dan dia sudah mengatakan kepada Ibnu Kamil ketika memberikan kitab ini, riwayatkanlah dariku kitab ini dari awal hingga akhir. Wa hadza kalam ghairu sahih fi nisbatihi kitab ila li Nah, ucapan ini juga tidak benar dalam menisbahkan kitab itu pada dirinya. Dan ini suatu bukan satu yang jauh kemungkinannya dari orang semacam Gulam Khalil yang memang pendusta dan pemalsu. Keempat, anna julla matarjamunil barbahari nasu ala anna lahu kitaban fi syarhi sunnah biadi anna anna la najid hadha albatta inda kulli man tarjam li Gulam Khalil. Kemudian tanbih keempat atau bukti keempat bahwa mayoritas uh, ulama yang menuliskan biografi Al-Barbahari telah menegaskan bahwa beliau memiliki kitab karya yang berjudul Syarhus Sunnah. Ya. Nas dari para ulama yang menulis biografi Al-Barbahari. Sementara kita tidak mendapati sama sekali ya pada Tarjamah atau biografi Hulam Khalil penyebutan dia memiliki karya yang berjudul Syarh Sunnah. Kaidabati sama sekali. Ini tanbih keempat. Yang kelima, buk, tanbih yang kelima sekaligus bukti yang kelima bahwa kitab ini benar-benar valid penisbahnya kepada Al-Barbahari. Bukti kelima adalah anna dan minal a'imma ittala'u ala hadzal kitab wa naqalu minhu wastafadu. Mukirin binisbatihi lil imamil barbahari. Bahwa sejumlah imam itu telah melihat kitab ini, Syarhus Sunnah. Sampai kitab ini kepada para beberapa imam tersebut. Dan menukil serta mengambil faedah dari kitab ini. Mereka semua mengakui penisbatannya, membenarkan penisbatannya kepada Al-Barbahari. Enggak kemudian mengkritik ketika menukil, mengambil faedah dari kitab ini, dari kitab ini kemudian menyalahkan, "Nunda ini bukan Al-Barbahari." Tidak ada yang menyatakan seperti itu. Semuanya ketika kitab ini sampai pada mereka dan itu dari Al-Barbahari adalah karya Al-Barbahari, semuanya mukirin mengakui itu. Tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang mengkritisi. Wa ilaika taudihu hada. Berikut keterangannya. Ya, berikut keterangan beliau. Beliau nggak hanya klaim semata, nggak hanya analisa saja. Beliau tunjukkan bukti-buktinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fakat aurada Ibn Abi Ya'la fi tabaqat al-Hanabilah ya, bahwa Ibn Abi Ya'la dalam kitabnya Tabaqat al-Hanabilah jilid kedua halaman 18 hingga 43 ya, telah menyebutkan hadal kitab binasih Menyebutkan kitab ini lengkap semuanya dengan teksnya. Khala ba'dal mawadi ayil sirah jiddan minhu. Kecuali beberapa bagian yang sedikit sekali yang terlewat nggak disebutkan. Wabitamamihi Nah, disebutkan dengan selengkap sempurna siwa al warakatain al-ula min al makhtut kecuali kertas pertama dan kedua dari manuskrip. wakala fi matla' siyakihi lima tadammanahu hadar kitab dan di awal penyebutan isi kitab ini beliau katakan sunnafa al-barbahari musannafat minha syarhu kitabis sunnah. 6. Bahwa Al-Barbahari telah menulis sekian karya tulis diantaranya syarh kitabis sunnah. Wadhakara fihi dan beliau sebutkan diantara isinya adalah wahdar sigar al muhdatsat ila akhir kitab. Ya. Beliau sebutkan dari teks ini. Perhatikanlah waspadalah dari sigar al kitab muhdatsat ini dari kata-kata ini hingga akhir kitab. Ini bukti. Kemudian yang kedua, Naqala min Husail Islam, Syekhul Islam ibnu Taimiyah fi kitabihi Bughyatul Murtad. Bahasa Syekhul Islam juga menukil dari kitab ini. Dalam kitab Syekhul Islam yang ber, karya beliau yang berjudul Bughyatul Murtad halaman 258. Haitsu qala beliau mengatakan wa dzukira an Abi Muhammad Al-Barbahari annahu qala laisal aql biktisab innama huwa fadlun minallah. Dan disebutkan dari Abu Muhammad Al-Barbahari bahwa beliau mengatakan akal itu bukanlah dengan iktisab. Ya, hanyalah itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al Syekh Khalid Ar-Radadi, hadzan nas nahwuhu fi hadhihi risalah indal mas'alah raqam 77. Teks ini yang mirip dalam risalah ini terdapat pada uh, eh, alinea nomor 77. Karena memang Ibn Taimiyah tidak menukilnya secara persis teksnya, namun beliau hanya menukil secara makna. Wa naqala minhu aidan adz zahabi fil 'Ulu. Imam al-Zahabi juga menukil dari kitab ini. Ya, dalam kita, karya Zahabi yang berjudul Al-Ulu. Ya, halaman 244 yakni sebagaimana dalam mukhtasarnya. Nah. Min al-mas'alah raqam 13 wa ma ba'daha fi kitabina hadha. Yang dinukil oleh Az-Zahabi itu adalah alinea 13 dan setelahnya pada kitab ini. Wa naqala minhu aidan Ibnu Abdul Hadi fi Tuhfatil Wusul nassan wa huwa raqam 77 fi kitabina hadha. Naam. Demikian pula pada bagian yang tertulis kode lam 3 garis miring alif nakala nasain juga menukil dua nas dari kitab Syarh Sunnah wahuma bi rakmi arba wa mi'ah wa thalas wa samanin fi kitabina hada yang itu dalam penomoran alinia dalam kitab ini adalah 104 dan 83. Nah, kemudian poin berikutnya, zakarahu wa naqala minhu aidan Ibnu Muflih Al-Hambali fil furu' yang juga menukil di, dari kitab ini adalah Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Furu' ya nah yaitu pada halaman 2 180 ya, pada jilid 2 halaman 188 menukil secara nas persis bahwa huwa birakam tis'a wa arba'in wa mi'ah fi hadal kitab dengan nomor 149 dari kitab ini. Wa kadzalika dzakara huwa naqala minhu fi kitabihi al-adab asy-syar'iyyah. Nah, demikian pula Imam Muslim menukil dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah jilid 1 203. Nah, Ba'dan nusus menukil beberapa atau sebagian nas. Wahia fi hadzal kitab bi arqam ahada ashar wa isna ashar wa sabak wa khamsin wa mi'ah. Dalam kitab ini dengan nomor 11, 12 dan 157. Nah. Aurada kisman kabira min hadal kitab au syai'an minhu taba'an li Ibni Abi Ya'la. Demikian pula Eh, telah menyebutkan sebagian besar dari kitab ini atau se sebagiannya karena mengikuti Ibnu Abi Ya'la dalam Tabaqat Al-Hanabilah tadi Abu Yaman Al-Ulaimi ya. yang juga menyebutkannya kan mengikuti Abu Ya'la adalah siapa Abu Yaman Al-Ulaimi fil Manhajil Ahmad dalam kitabnya Al-Manhajul Ahmad jilid kedua halaman 27 hingga 37. Wabnu al Imad Al-Hambali fi Syadarat. Demikian pula Ibnul Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadarat. Jilid 2 halaman 319 hingga 322. Wa Dzahabi fi Tarikh Islam. Ya, demikian pula al zahabi dalam kitabnya Tarikh Islam, Hawadith wa Wafiyat. Ya, 300 halaman 321 hingga 330. Wa fi Siyar A'lamin Nubala. Demikian pula dalam kitab beliau yang terkenal Siyar A'lamin Nubala jilid ke-15 halaman 91. Nah, ini bukti-bukti apa yang menunjukkan bahwa para imam tersebut memang menukil dari syarhus sunnah dan mengakui penisbatannya kepada Al-Barbahari bukan kepada siapa? Ulam Khalil. Lalu Syekh Ar-Raddadi mengatakan menutup pembahasan beliau ini dan beliau katakan wabil jumlah fahadhihi adillatun qati'ah fi sihhati nisbatil kitab ilal imam al-barbahari walhamdulillah ala taufiqihi jadi kesimpulannya bahwa ini semua adalah bukti-bukti yang pasti ya yang menunjukkan benarnya penisbahan kitab kepada Imam Al-Barbahari. Ya, Alhamdulillah atas taufiknya. Ya, sehingga di sini ayol ikhwah secara ilmiah ya jujur dan objektif Syekh Dr. Khalid bin Qasim Ar-Raddadi membuktikan e, benarnya penisbahan kitab ini kepada Al-Imam Al-Barbahari bahwa benar kitab Syarhus Sunnah adalah karya Al-Imam Al-Barbahari bukan karya Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al-Bahili yang dikenal dengan Gulam Khalil. Nah, yang dia adalah pemalsu, dia adalah pendusta. Sehingga di sini sebagai bukti bahwa apa yang dituduhkan di sini sudah dibantah, sudah dijelaskan secara ilmiah. Ya, bahwa syarh sunnah itu benar adanya penisbahannya kepada Al-Imamul Barbahari. Nah, sehingga yul ya ikhwa rahimani wa rahmakumullah ini sebagai catatan penting bagi uh, yang menuduh nah, bahwa Salafi Wahabi itu memalsukan kitab-kitab salah satunya kitab Syarhus Sunnah. Sehingga muhakkik kitab ini Syekh ad Khalid bin Qasim Ar-Raddadi telah membuktikannya secara ilmiah Nah, kebenaran ya, nisbah kitab ini sebagai karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala bukan karya ulam Khalil yang bernama Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al-Bahili. Demikian mungkin ini yang perlu Anda sampaikan untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut sehingga bisa atau yang mendengar kajian ini bisa menilai siapa yang berdusta dan siapa yang berbohong dan siapa yang telah berhasil mem bisa membuktikannya secara ilmiah. Demikian mungkin uh, yang perlu karena sampaikan di kesempatan pertemuan kita kali ini karena memang waktu yang sudah 40 menit ya kurang lebih.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 Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.